Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dapat melaksanakan amal-amal saleh, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat-nikmat ini untuk kita semua dan Allah Subhanahu wa taala menambahnya. Karena Allah berjanji bagi siapa saja yang bersyukur mensyukuri nikmat Allah bahwa Allah akan menambah nikmat itu baginya. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya juga kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua kepada kebaikan ini yaitu kepada Islam dan kepada sunnah-sunnah beliau dengan itu kita dapat mengenal mana yang hak dan mana yang batin, mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Kita dapat mengetahui jalan-jalan menuju surga dan menampungnya, dan kita dapat mengetahui jalan-jalan yang menjerumuskan ke neraka dan kita dapat menjauhinya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian. Ma'asyiral muslimin rahmani wa rahmatullah jami'an. Sebagai manusia kita seringkali khilaf dan lupa dan ini merupakan sifat manusia. Dia dikatakan manusia karena dia memiliki sifat nasia yaitu suka dan mudah melupakan. Mungkin sangat banyak baik itu kita sadari maupun tidak kita eh, kita sadari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja ingat maupun tidak ingat pasti banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan karena itu adalah karakter manusia Kullu bani adam kotor, Semua anak Adam pasti punya salah Punya dosa dan punya kesalahan Oleh karena itu Hendaknya kita meluangkan waktu Dalam sehari Untuk muhasabah Sebenarnya waktu yang paling tepat adalah sebelum ataupun menjelang tidur. Itu adalah waktu yang sangat tepat untuk muhasabah. Sebelum nantinya kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisap Allah itu sangatlah ketat. Sangatlah ketat dan berat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan man husiba Barang siapa yang dihisap maka dia akan tersiksa. Jadi siksa Allah, eh, hisap Allah Subhanahu wa itu sangat sangat ketat. Kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah Allah berikan untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita perjanjian yang telah kita buat di hadapannya yaitu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal, ada beberapa perkara yang perlu kita jauhkan baik-baik berkaitan dengan muhasabah. Jadi muhasabah itu dari kata hasabah, hisab, perhitungan. Dulu kita mengenal ada ilmu hisab, ilmu hitung. Jadi kita berhitung Berhisab itu artinya berhitung Muhasabah saling menghitung Dikatakan muhasabah karena di dunia ini kita bisa menghitung diri dari dua arah Yaitu dari, dari sisi orang lain dan dari sisi kita Kalau di akhirat nanti satu arah hisabnya Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi Kita cuma bisa mengakui Tidak bisa menyangkal dan tidak bisa memperbaiki lagi tapi di dunia ini disebut muhasabah karena hisabnya, hitungannya itu masih dua arah. Kita bisa menghitung diri kita sendiri dan kita bisa bisa minta bantuan orang lain untuk menghisab, menghitung diri kita. Dan kita masih bisa memperbaikinya di dunia, memperbaiki hitungan itu kalau salah. Demikian yang kami kecil Karena masih ada kesempatan Untuk berbuat dan beramal Untuk memperbaiki Kalau di akhirat tidak ada lagi tidak ada lagi kesempatan tersebut di Khonifuddin Itulah hisab Kita mungkin pernah mendengar dan sering disampaikan juga oleh para asatiz ataupun ustaz Yaitu perkataan Umar Hasibu amfusakum Qoblaan tuhasamu Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisap, Supaya hati kita di akhirat tidak terkejut Bagaimana ketat dan beratnya hisab Allah Subhanahu Coba hitung-hitung diri kita Menghitung diri, menghitung harta Apa yang perlu dihitung? Yaitu apa yang sudah kita lakukan Waktu yang sudah kita lewatkan Harta yang sudah kita dapatkan Kedudukan yang sedang kita duduki Status yang sedang kita nikmati sekarang ini Itu semua perlu kita hisap dan kita hitung apa yang sudah kita lakukan sebagai seorang hamba Allah? Apakah saya ini benar-benar hamba Allah? Itu perlu kita hitung. Apa yang sudah kita lakukan, amanah yang sudah kita tunaikan berkenan dengan harta kita. Apakah kita sudah berusaha untuk mencarinya dengan sehalal mungkin? Apakah itu sudah kita belanjakan untuk ketaatan untuk kebaikan, untuk ke, kemaslahatan akhirat kita. Kemudian status kita, kedudukan kita baik sebagai suami maupun istri, apa yang sudah kita lakukan. Jadi banyak sebenarnya yang perlu kita hitung di dalam hidup ini. Jadi hidup ini harus berhitung sama dengan perusahaan. Sebuah perusahaan yang tidak mau diaudit dan tidak mau menghitung dirinya, dia akan bangkrut yang akan bangkrut. Ternyata hutangnya lebih banyak daripada pemasukannya, besar pasak daripada tiang. Demikian pula di dunia ini kita perlu berhitung supaya nanti di akhirat kita tidak menjadi orang yang muflis, yaitu orang yang bangkrut, orang yang pailit di akhirat. Kenapa pailit dia? Karena habis pahalanya untuk membayar hutang-hutang kejahatan dan dosa-dosanya terhadap orang lain. Ya, nah demikian. Jadi perlu berhitung di dalam hidup ini, Akhwanifidin, ya ma'asyarat muslimin. Jadi ada beberapa perkara yang mesti kita camkan baik-baik. Yang pertama adalah ingatlah kembali amal-amal yang sudah kita kerjakan pada hari ini. Kita melewati satu hari 24 jam kira-kira apa yang sudah kita lakukan pada hari ini ucapan yang sudah kita lontarkan perbuatan yang sudah kita lakukan khususnya berkaitan dengan muamalah kita kepada manusia kemudian hak-hak Allah Subhanahu wa apakah ada sesuatu yang kita abaikan yang kita lupakan jika kita telah berbuat baik jika kita sudah beramal soleh Maka ucapkanlah Alhamdulillah Allah Alladhi binikmatihi kita salihan Dan kita minta kepada Allah Supaya kita diberi keistiqomahan Di atas amal soleh tersebut Jika kita telah berbuat buruk maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera bertobat kemudian memasang tekad dan azam untuk tidak mengulangi kesalahan itu kedua kalinya. Karena seorang mukmin harus dapat memetik hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah dialaminya. La yuladul mukmin fi jahrin wahidin maratain. Seorang mukmin tidak boleh jatuh dalam lubang yang sama dua kali, apalagi berkali-kali. Khamiluddin ma'asyiral muslimin. Yang kedua, kita berniat untuk bertaubat dari segala dosa. Muhasabah itu mesti diiringi dengan taubat. Karena kita ketika kita menghitung diri, pasti kita akan menemukan banyak sekali kekurangan dan kesalahan-kesalahan diri kita. Dan kekurangan dan kesalahan itu hanya dapat dihapus dengan taubat. Kita bertaubat dari segala dosa. Sebenarnya taubat ini tidak harus kita menyadari kesalahan kita. Disadari atau tidak, kita pasti banyak berbuat dosa. Maka taubat ini perlu diperbaharui. Setiap hari kita mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa taubat itu ada batas waktunya." Bilakah batas waktunya? Ada dua batas waktu. Batas waktu yang berkaitan dengan orang per orang. Batas waktu secara umum. Itu dia batas waktu bertobat. Secara khusus, taubat itu akan tertutup pintunya ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Apa maksudnya itu? Nabi mengatakan mantaba qabla ayyughir qabla ayyubaghira nafsuhu qabilallahu minhu Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum nyawanya sampai ke kerokongan Niscaya Allah akan menerima taubatnya Niscaya Allah akan menerima taubatnya Apa maksudnya nyawa sudah sampai di kerongkongan? Pernah merasakan? Pernah merasakan nyawa sampai di kerongkongan? Belum Maksudnya adalah ketika seseorang sudah melihat tanda kematian, ya, maka tidak ada lagi taubat. Apa tanda kematian? Apa tanda-tanda kematian? Siapa yang tahu? Siapa yang sudah mati? Nah, sakit. Ada orang yang sakit parah kurus tinggal tulang kering kerontang tapi ternyata sehat ban sehat lagi gemuk lagi dia bukan bukan sakit tanda kematian itu adalah apabila seorang hamba sudah melihat malaikat-malaikat yang turun kepadanya untuk membawa rohnya malaikat-malaikat pembawa roh itulah yang pertama kali turun kepada seseorang ketika dia hendak wafat ketika hendak mati bukan malaikat maut malaikat maut itu datang kemudian setelah malaikat-malaikat pembawa roh namanya turun dan berada di dekatnya malaikat-malaikat pembawa roh ini sangat banyak banyaknya itu sejauh mata memandang dia berjejer-jejer begitu Bagaimana kita sejauh mata memandang? Ya, seperti itulah dia banyaknya malaikat pembawa roh ini. Dialah mereka lah yang akan membawa roh kita. Dan apabila seorang hamba sudah melihat itu, maka selesai cerita taubat. Karena kalau dia sudah turun, ini nggak ada lagi cerita, Pak. pasti mati. Karena setelah itu barulah turun malak malakul maut, malaikat maut. Nah, malaikat maut ini cuma mencabut roh saja dia. Enggak ada tugas yang lain selain mencabut roh. Itu saja. Dia cabut roh, kemudian setelah keluar roh itu langsung diambil oleh malaikat-malaikat pembawa roh ini. Nah, apabila seorang hamba sudah melihat malaikat-malaikat ini, maka itulah yang dinamakan nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Akhwanifidin Mahasirul Muslimin Dia akan mengalami yang namanya kematian Ya Dan malaikat-malaikat pembawa roh ini cuma ada dua macam Gak ada yang ketiga Pertama adalah malaikat-malaikat yang putih Bersinar wajah-wajah mereka seperti matahari bulan dan matahari Jadi warnanya putih mereka membawa kain kafan dari surga dan membawa ramu-ramuan wewangian dari surga. Nah ini yang pertama. Yang kedua malaikat-malaikat pembawa roh yang hitam legam menyeramkan. Mereka membawa kain wol yang kasar dari neraka. Nah ini dua macam pembawa roh Malaikat-malaikat pembawa roh Gak ada yang jenis ketiga Cuma ada dua jenis saja Kalau nggak percaya tanya sama yang sudah mati Nah ini berdasarkan ini kan perkara gaib. Ini berdasarkan hadis Nabi yang sahih riwayat Al Barak bin Azib dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim tentang perjalanan ruh seorang mukmin. Jadi apabila kita sudah melihat malaikat ini tertutuplah pintu taubat. Enggak ada lagi cerita taubat, enggak ada lagi cerita beriman. Tidak ada lagi cerita beramal soleh Selesai sudah urusan Demikian yang ada Fiddin Maka dari itu Mati itu hanya ada dua macam Karena malaikat-malaikat yang membawa ruh kita eh, Memang cuma dua macam Mati itu cuma ada dua jenis Mati itu cuma ada dua bentuk Tidak ada bentuk yang ketiga Apa itu? Husnul Khotimah atau suul khotimah kesudahan yang baik atau kesudahan yang buruk kalau kita melihat malaikat-malaikat yang membawa roh kita dalam malaikat-malaikat yang putih berseri tadi, ini adalah husnul khotimah. Kalau kita melihat malaikat-malaikat yang hitam legam, ini artinya kita akan mengalami su'ul khotimah wal iyadullah Gak ada malaikat yang abu-abu Ada orang mengatakan ah, dia mati mati wajar mati normal biasa-biasa saja. Gak ada. Kalau nggak husnul khotimah, ya suhul khotimah. Nah demikian. Jadi taubat itu ada batas waktunya. Limitnya adalah ketika seorang sampai nyawanya itu ditenggorokan. Apa maksudnya? Tadi sudah kita jelaskan. Ada batas waktu secara umum. Bilakah batas waktu secara umum eh, pintu taubat itu tertutup? Yaitu ketika matahari terbit dari sebelah barat. Nah ini menjelang hari kiamat. Ini tanda salah satu tanda hari kiamat. Menjelang terjadinya hari akhir. Hari akhir adalah hari Jumat. Ya, disebut dia hari akhir, Yomul akhir, karena itu adalah hari terakhir Enggak ada lagi hari sesudah hari itu Hari apakah itu? Hari Jumat Hari Jumat adalah hari terakhir Hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat Enggak ada lagi hari Sabtu sesudah itu Selesai hitungan waktu Jadi hari kiamat itu Pak terjadi cuma dalam sehari nggak berhari-hari apalagi berbulan-bulan seperti yang digambarkan di film-film itu itu bodoh ya Allah menghancurkan alam ini dalam satu hari bukan berhari-hari tidak satu hari saja itu hari Jumat maka di dalam Islam itu disebut yaumul akhir hari terakhir ya matahari akan terbit lagi esok hari. Enggak ada lagi siang dan malam karena Allah akan mengganti bumi dan langit dengan bumi dan langit yang lain. Yauma tubaddalul ard ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana kami mengganti langit dan bumi dengan langit dan bumi yang lain. Jadi langit dan bumi yang akan kita pijak nanti yang akan kita lihat nanti matahari yang dikabarkan akan didekatkan kepada kita sekadar satu mil itu bukan matahari yang kita lihat sekarang Padang mahsyar itu bukan padang sahara seperti bayangan sebagian orang bukan. Ini sudah diganti semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu nanti kita akan melihatnya nanti. Ya khonifid jadi ma'asyiral Apabila barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Man taba qabla an tatlu asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Artinya, kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka tidak ada lagi cerita taubat. Tapi itu kan di hari di menjelang hari kiamat. Jadi yang mengartikan matahari terbit dari sebelah barat bahwa Islam akan terbit dari barat ini adalah tafsiran-tafsiran yang mengelirukan. Kalau seperti itulah tafsirnya, kalau seperti itulah dia maksudnya. Artinya sekarang ini nggak ada taubat lagi. Nah, kalau sudah terjadi ini, maka nggak ada lagi cerita taubat. Jadi ketika Nabi mengabarkan bahwa matahari akan terbit dari sebelah barat, itu benar-benar terbit dari sebelah barat. Coba hari ini pagi ini matahari terbit di sebelah mana? Coba kita lihat dulu. kok oh, masih terbit di sebelah timur, aman. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Nanti ada waktunya di mana matahari tidak terbit dari sana, tapi dari sana. Akhwanifiddin, masyaallah. Nah tentu kita tidak tahu Sampai kapan kesempatan taubat ini diberikan kepada kita Mungkin saja kita tidur pada malam hari Namun tidak bangun lagi kecuali nanti pada hari kiamat Banyak orang-orang yang keluar dari rumahnya Tapi ternyata tidak kembali lagi ke rumahnya Akhwanifidin secara muslimin Baju yang dia pakai hari ini mungkin baju terakhir yang melekat di tubuhnya jadi kesempatan itu kita tidak tahu Sampai kapan Allah memberikan kesempatan untuk kita Maka segeralah bertobat Ketika kita muhasabah Maka muhasabah itu biasanya berkaitan erat ya Sangat erat kaitannya dengan taubat Segerakanlah bertobat dengan memenuhi syarat-syarat taubat Mumpung kesempatan masih diberikan Syarat-syarat taubat itu adalah yang pertama kita menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Ada ada yang namanya nadama, penyesalan. Bukan bangga, bukan kita membanggakan kesalahan dan dosa kita dan bukan pula kita mempertahankannya, tapi kita menyesalinya. Ya, kita menyesalinya. Yang kedua adalah kita segera menghentikan perbuatan dosa itu segera meninggalkannya. Ya, jangan taubat sambil Hari ini taubat besok diulangi lagi. Nah ini namanya belum betul-betul taubat. Jadi memang betul-betul meninggalkan dan menghentikan perbuatan itu. Yang ketiga bertekad berazam untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Harus ada azam yang kuat untuk tidak jatuh dalam lubang yang sama kedua kali. Cukup satu kali itu. Nah demikian. Yang yang terakhir mengembalikan hak-hak orang lain jika dosa kita itu berkaitan dengan hak orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan timbangan keadilan pada hari kiamat akhwanifidin ma'asyiral muslimin. Maka salah satu syarat taubat adalah kalau Dosa kita itu berkaitan dengan orang lain Misalnya apa? Kita mencuri, mengambil barang orang lain tanpa hak Kita memukul orang lain tanpa alasan yang dibenarkan Kita merobek kehormatan orang lain ya Kita menggibahinya, kita e, mencacinya dan lain sebagainya Yang berkaitan dengan orang lain Maka kita harus minta halal Ya, minta maaf dan mengembalikan hak-hak orang ini kepada kepadanya. Ya, jika itu berupa barang maka barang itu dikembalikan. Kalau uang uang itu dibalikkan. Kalau kehormatan maka kita minta maaf minta halal kepada yang bersangkutan. Nabi mengatakan mangkana indahu madlamatun inda akhihi falyatahallal minhu yawm. Siapa saja yang punya hutang kezaliman terhadap orang lain Maka hendaklah dia selesaikan masalahnya sekarang Sekarang masalah-masalah itu masih bisa diselesaikan Mumpung di dunia Di akhirat masalahnya tidak sesederhana dan segampang yang kita bayangkan sekarang Ya, tidak karena di akhirat nanti Kalau kita punya Hutang kezaliman dengan orang lain Kita tidak bisa menebusnya dengan apa? Dengan dinar dan dirham Nabi mengatakan sebelum datang hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Walakin al-hasanat was-sayyi'at. Tapi yang ada yaitu kita membayarnya dengan kebaikan kita atau kita membayarnya dengan memikul dosanya. Yang berbicara pada saat itu tidak lagi duit, uang, rupiah, dolar, real, emas dan perak tidak, tapi yang berbicara adalah dosa dan pahala. Akhwanifidin. Maka minta halal sekarang. Minta maaf sekarang. Selesaikan urusan kita sekarang. Maka salah satu di antara konsekuensi muhasabah adalah kita berusaha untuk menyelesaikan urusan-urusan kita dengan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan timbangan keadilan pada hari kiamat nanti. Timbangan keadilan yang sangat adil. Sekarang ini Pak, kalau kita mencari keadilan di dunia, kita tidak akan menemukan keadilan yang sejati susah mencari keadilan di dunia. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak balas. Mungkin orang-orang ada sebagian orang lemah tertindas di dunia dia nggak mampu membalas. Mau mencari keadilan dia juga nggak bisa mendapatkan keadilan. Maklumlah orang tertindas, orang lemah. Namun di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak balas bagi orang-orang ini. Yang dulunya lemah di dunia, mereka akan diberi kuasa untuk membalas. Sehingga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan seadil-adilnya, ahkamul hakimin. Hakim yang paling adil. Sehingga Allah memberikan hak balas bagi seekor kambing yang tidak bertanduk untuk menanduk kambing yang bertanduk yang telah menanduknya di dunia. Ya, itu sama kambing. Kalau kita pelihara ayam, karena ada ayam itu yang nakal dia, jahat dia sama kawan-kawan. Dipatonginya gitu ya, dikejar-kejarnya nah, itu di dunia, di akhirat nanti akan diberi hak balas itu. Ayam yang dikejar-kejar itu akan diberi hak balas untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh kawannya yang jahat tadi. Nah demikian yang Nah itu pada hari kiamat, ya pada hari kiamat nanti. Maka ya coba lihat kita mengambil contoh dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bagaimana beliau berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah beliau di dunia. Beliau benar-benar mengamalkan maka indahu mallamatun inda akhihi falyatahallal min Siapa yang punya hutang kezaliman terhadap saudaranya maka hendaklah dia selesaikan sekarang. Dan itu betul-betul dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan rela dikisas. Nabi rela dikisas, memberi hak balas kepada orang yang mungkin telah beliau e, atau beliau berbuat salah kepadanya. Diriwayatkan bahwa ketika sedang meluruskan barisan pasukan sebagai komandan yang panglima, beliau meluruskan barisan. Beliau melihat Sawad bin Ghaziyah berada di luar barisan yang seharusnya. Akibat perbuatannya itu, Nabi men mencocok perutnya artinya mencucuk perutnya dengan tongkat supaya rapi dan begitu. Beliau berkata kepada Sawat, Hai Sawat, luruskanlah barisanmu. Mungkin sebagai panglima apa sarannya berbuat seperti itu kan begitu ya. Guru menghukum murid kan begitu ya ya biasa kan begitu ya namanya juga panglima komandan namun sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahai Rasulullah engkau telah menyakitiku engkau telah menyakitiku tusuk sini sakit Sesungguhnya Allah telah mengutusmu dengan membawa kebenaran dan keadilan. Sekarang aku menuntut kisos jadi kalau kita jadi komandannya, kita jadi panglimanya, ini mungkin sudah sudah ditusuk kita tampar lagi nih, ya kan? Udah salah, menuntut lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap pakaian beliau yang menutupi perut beliau agar sawat dapat melakukan kisos. Dan beliau berkata kepada sawat, balaslah. Coba lihat teman Ya mungkin kita dalam kehidupan nggak bisa lah sedetail ini ya, nggak mampu kita sedetail ini. Ya kita kadang-kadang memberi hukuman kepada bawahan kita kan begitu ya memberi hukuman kepada anak kita, memberi hukuman kepada murid kita kan begitu ya. Karena kita mungkin atasan, kita mungkin guru, kita mungkin ya biasalah memberikan hukuman. Tapi hukuman ini kalau kita memberikan hukuman atas kesalahan orang, balasan itu akan dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena batas yang diizinkan adalah memberikan hukuman sesuai dengan keadaan kesalahan. Jaza usai'atin sayi'atun misluha Balasan terhadap sebuah kejahatan adalah Yang setimpal dengan kejahatan itu Maka kalau kita membalas kejahatan orang Itu akan dihisap Akan dihisap Apakah balasan itu setimpal atau tidak Kalau ternyata tidak setimpal maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak balas kepada orang yang itu sebenarnya dia menzalimi kita. Tapi karena balasan kita ternyata lebih, maka kita yang kena kisos nanti di akhirat. Maka Nabi merasa mungkin tidak selayaknya tadi dicucuk dengan tongkat. Mungkin didorong sedikit aja atau disuruh dengan kata-kata sudah sudah lurus. Maka Nabi memberikan hak balas kepada Sawat. Cucuklah silakan di Nah, hitung-hitungannya sampai seperti itu Nah, kita ini mungkin kita sebagai atasan sudah berapa kali kita membentak bawahan kita, menghukumnya. Ya ketika dia berbuat salah. Dan kita tidak hitung-hitung apakah hukuman yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan terhadap bawahan kita itu, murid kita itu, atau siapapun ya yang kita merasa kedudukan kita lebih tinggi darinya itu sudah tepat ya atau mungkin kita terlalu berlebihan sehingga kita nanti akan dikisas pada hari kiamat dan seorang itu tidak akan dilepaskan pada hari kiamat hingga diselesaikan semua urusannya kalau dia penghuni sorga maka dia akan tertahan di pintu sorga gara-gara hutang-hutang kezalimannya ini. Kalau urusannya dengan seorang penghuni neraka, maka penghuni neraka itu akan dipanggil dan akan diberikan hak balas untuk membalas kezaliman yang dilakukan terhadapnya, walaupun yang melakukan itu adalah seorang penghuni surga. Nah demikian yang Maka seorang muslim itu Dia betul-betul menjaga dirinya Menjaga lisan dan tangannya bukan hanya terhadap seorang muslim, bahkan non-muslim kalau dia tidak berhak mendapatkan perlakuan yang kasar dan buruk dari kita tidak boleh melakukan misalnya memukulnya, mencacinya. Demikian yang menjadi masyarakat muslim Ya, kalau bukan haknya. Ya, misalnya orang-orang non muslim yang dapat perlindungan dari dari apa namanya dari kaum muslimin, dari penguasa muslim. Nah ini tidak boleh kita ganggu kita pukul mentang-mentang dia orang apa namanya orang non muslim kan gitu ya. demikian juga pelaku pelaku kejahatan kalau bukan kita yang kalau kita tidak punya hak untuk mengeksekusi dan menjalankan hukum janganlah kita yang menjalankannya ya, kita grebek tempat maksiat kita pukuli orang ini memangnya kita punya hak nah kalau ternyata kita tidak punya hak itu nanti Allah akan berikan hak balas di akhirat jangan mentang-mentang ah, saya ini orang soleh pakai sorban putih semua serba putih grebet tempat maksiat dipukuli orangnya kan begitu kita merasa kita berhak kalau itu ternyata tidak berhak ya itu bukan tugas kita wewenang kita ya maka pelaku maksiat itu walaupun dia pelaku maksiat dia akan diberi hak balas begitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat demikian kepada kita maka nabi coba lihat kalau kita berpikir apa salahnya Nabi sebagai panglima perang menusuk ya, orang yang maju dari barisan sedikit nggak lurus dia kan begitu apa salahnya? Tapi Nabi tidak berpikir seperti itu. Ya, bahwa nanti di akhirat hisab Allah itu berat. Dan kalau bisa masalah-masalah kita dengan manusia walaupun sepele itu diselesaikan sekarang. Jangan tunda nanti. Karena cerita nanti itu payah itu. Lain ceritanya itu Pak Orang ada orang berbuat jahat kepada saudaranya Karena memanfaatkan kebaikan hati saudaranya Ini biasa nih ya, Biasanya kan orang-orang yang lugu kan gitu ya. Orang-orang yang kayaknya ini mudah ditipu kan gitu ya Mudah di eh, dizalimi kan begitu ya Karena dia baik hati, pemaaf kan begitu ya Maka orang pun sembarangan terhadap orang ini ini bapak ini enak ini bisa dibola-bolai katanya. Kalau kita jahati dia, kalau kita zalimi dia paling-paling dia memberi maaf. Kan begitu. Jadi banyak orang yang mungkin berbuat jahat terhadapnya. Ini buat banyak modus seperti ini. Mungkin ya, kalau kita minta maaf kepada yang bersangkutan di dunia, dia memaafkan karena memang dia baik hati ya bapak fulan misalnya dia baik hati banyak orang yang berbuat berbuat salah kepadanya dia maafkan kalau minta maaf kepadanya di dunia mungkin dia maafkan nggak terpikir macam-macam dia memang dia baik hati pak ya ada orang yang mengganggunya ada orang yang e, mengambil hartanya tanpa hak lalu orang itu datang minta maaf dimaafkannya di dunia Ya, lalu ada sebagian orang lah, gampanglah urusan dengan bapak itu, baik hati dia, nanti aja. Ya, di akhirat paling-paling dimaafkannya juga nih itu. Maka dia pun gak minta maaf kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena mengandalkan kebaikan hati sahabatnya itu atau orang ini. Itu ceritanya di dunia, Pak. Di dunia ceritanya memang seperti itu dan kemungkinan besar memang seperti itu. Yaitu memang betul-betul dimaafkannya. Kalau kita menyelesaikan masalah dengannya sekarang, tapi di akhirat belum tentu ceritanya seperti itu, belum tentu. Sudah pasti dia maafkan di akhirat. Kira-kira dimaafkannya nggak di akhirat? Kira-kira. Saya yakin tidak dimaafkannya. Kenapa? Ya karena dia di akhirat nanti pasti perlu pahala atau perlu dosa-dosanya di, di, diserahkan kepada orang lain karena masalah di akhirat orang. Maka dia akan berkata nanti di akhirat, aduh kalau ceritanya di dulu mungkin saya maafkan. Karena kalau saya memberikan maaf di dunia saya dapat pahala <laughs> kan, gitu Tapi sekarang kalau saya maafkan juga saya nggak dapat apa-apa. Iya, karena nggak ada lagi amal nggak ada lagi amal. Yang ada adalah hisab, perhitungan semua, balas, jasa Maka dia katakan, aduh ulang, kalau dulu lah kamu minta maaf kepadaku, aku maafkan. Karena kalau aku maafkan, aku dapat pahala, pahala sabar, pahala memberi maaf. Gitu. Tapi sekarang kalau aku maafkan, aku gak dapat apa-apa. Ya mendingan gini aja pahalamu sini, atau aku ada dosa, silahkan kamu pikul dulu sekarang. Karena orang di akhirat nanti nafsi-nafsi, masing-masing urus diri diri sendiri. Hingga coba bayangkan kedahsyatan hari kiamat Orang-orang itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tanpa busana Namun mereka tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya Karena mereka sibuk mengurus menghitung diri mereka Nah demikian Itu dahsyatnya hari hari kiamat maka tidak akan ada cerita dia akan maafkan ya udahlah saya maafkanlah kamu dulu buat jahat ya sama saya saya maafkan di akhirat tidak ada cerita tidak akan terpikir dia untuk maafkan demikian yang menjadi masyarakat karena kita butuh pahala ini mau masuk timbangan ini mizan timbangan timbang amal amal kebaikan dan dosa kita kan ngeri gitu nah, mumpung ada kesempatan untuk menambah berat timbangan pahala kita dan mengurangi berat timbangan dosa kita, maka kita tidak akan menyia-nyiakannya. Nah demikian yang Maka Nabi berkata kepada ya silakan balas selesaikan urusan ini di dunia balas balas. Namun sahabat tidak membalas karena tidak ada niatan untuk membalas melainkan malah mencium perut beliau Rasulullah pun bertanya, Hai sahabat, mengapa kamu melakukan ini? Maka ia menjawab, Wahai Rasulullah, peperangan telah di depan mata. Aku ingin hal terakhir yang terjadi antara kita berdua adalah kulitmu menyentuh kulitku. Ya, cuma itu ternyata keinginan sahabat. Maka Nabi pun mendoakan kebaikan untuk sahabat. Ya, nah demikian. Kemudian Masyaallah muslimin. Apa poin yang kita ambil dari kisah tersebut? Yaitu bagaimana Nabi berusaha untuk menyelesaikan hutang-hutang kezaliman, urusan-urusan dengan manusia di dunia. Itu seorang nabi. Dan nabi kita tahu bahwa nabi itu kan sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan yang akan datang. Tapi nabi ingin memberikan contoh kepada umatnya. Begitulah Ya, seorang itu harus berusaha betul-betul menyelesaikan masalah-masalah hablum minan nasnya di dunia. Karena yang paling banyak mengganjal manusia di akhirat dan menyebabkan dia masuk neraka adalah masalah hablum minan nas. Hubungannya dengan orang lain. Hubungannya dengan alam sekitar. Demikian yang muslimin rahimani wa rahimahullah. Jadi muhasabah itu perlu kita lakukan setiap hari. Ya, kita hitung, wah hari ini saya ada buat jalan sama si Fulan. Datangilah telepon. Sekarang kan mudah kan begitu ya. Kalau nggak bisa datangi langsung kita bisa telepon lewat telepon. Ya, yang paling baik itu mendatanginya kan gitu ya, lebih menghargainya. Fulan tadi saya ada ada masalah dengan kamu, saya minta maaf. Kalau perlu dikisos, dikisos kan gitu ya Ya kalau hutang cepat-cepat bayar kan begitu, jangan ditunda-tunda. Ya, karena urusan di akhirat itu berat. Ya hutang tetap hutang dan kita tidak lagi membayarnya dengan apa? Dengan dinar dan dirham. Tidak lagi membayarnya dengan rupiah, tapi dengan al hasanah wasailah dengan pahala dan dosa yang Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah kemudian perkara lain yang perlu kita lakukan di dalam muhasabah adalah hendaknya kita menyadari bahwa urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah urusan yang sangat berat. Kita akan dihisap atas segala nikmat yang sudah kita cicipi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan latus alunna yauma idzin anin anin. Kalau kita baca ayat ini ngeri kita. Jadi orang kaya ngeri. Jadi manusia ngeri. Amanahnya berat. Karena saking beratnya amanah ini langit, bumi, bumi dan langit serta gunung-gunung tidak mau mengikulnya, karena takut khawatir tidak dapat memikulnya. Maka dipikullah amanah kehidupan ini oleh manusia. Jadi sangat berat Latus alunna yauma idzin anin nahi. Kamu akan ditanya atas setiap nikmat yang kamu cicipi. Ini perlu kita renungi setiap hari. Semakin banyak nikmat yang kita rasakan, yang kita terima, semakin berat hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini sebenarnya tidaklah diberikan percuma begitu saja, gratis. Enggak ada yang gratis di dunia. Aku Karena kita ini cuma numpang di dunia ini numpang, numpang di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat-nikmat ini semuanya pinjaman kita pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memintanya kembali dan Allah akan menghitungnya. Akan itu, Maka semakin berbesar nikmat, semakin nikmat hidup di dunia ini sebenarnya semakin berat. Maka yang paling ringan hisabnya di akhirat adalah orang orang miskin. Sehingga Nabi menceritakan ada orang yang di dunia ini hidupnya paling sengsara. Enggak ada yang lebih sengsara daripada orang ini. Ternyata dia penghuni surga. Lalu dia dimasukkan sesaat saja ke dalam sorga, nggak lama-lama, sesaat saja. Begitu masuk dipanggil lagi keluar. Lalu tanya kepadanya, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan? Dia jawab, dia jawab tidak. Tidak ya Allah. Saya tidak pernah merasakan kesengsaraan itu. Padahal di dunia selama hidupnya inilah orang yang paling sengsara di dunia. Dalam sejarah manusia mulai dari Adam sampai manusia terakhir Inilah orang yang paling sengsara hidupnya. Tapi kebetulan dia penghuni surga. Sesaat saja masuk surga hilang semua penderitaannya, Pak. Nah, kebalikannya ada orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Ini orang yang paling nikmat, paling sedap hidupnya, paling enak hidupnya di dunia. Mungkin dari lahir sampai mati nggak pernah merasakan kesulitan, kesusahan, kesedihan dan sebagainya. Enak kali hidupnya di dunia apa yang dia inginkan tersedia hadir di depan matanya seperti hidup di sorga jadi dunia ini dia. tapi ternyata dia penghuni neraka maka di akhirat nanti dicelupkan dia ke dalam neraka satu kali celupan saja nggak usah lama-lama celup celup angkat lagi ditanyakan kepadanya apakah kamu pernah merasakan kenikmatan pernah merasakan eh, apa kenikmatan hidup dia jawab tidak ya Allah hilang kenikmatan hidup yang dia rasakan selama hidupnya mulai lari dari lahir mungkin sampai mati hanya dengan sekali celup ini di dalam neraka ya ya di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengumpamakan yang kenikmatan dunia ini seperti makanan yang masuk ke dalam perut ya seperti masak makanan yang masuk ke dalam perut kita coba lihat ya makanan itu semakin enak lezat rasanya ya, semakin berat badan menerimanya percaya nggak dan semakin susah juga keluarnya semakin bau dia maaf hanya belum sarapan mungkin ini jadi makanan itu semakin enak semakin lezat semakin bau kotoran yang keluar darinya. Itulah dia. Nah itulah dia perumpamaan dunia yang Amanifidin mas Semakin lezat semakin berat Dan semakin sulit juga urusan kita dengan dengannya Ya semakin banyak nikmat kan semakin susah kita berpisah darinya Ya semakin susah kita berpisah darinya Dan manusia itu ada titik lemahnya. Apa titik lemah manusia? Siapa yang tahu di mana letak kelemahan manusia? Ya, di mana letak kelemahan manusia? Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam badan lemah. Ada titik yang paling lemah pada diri manusia. Apa itu? Di kelemahan kita? Nah, kita harus tahu kelemahan kita. Ya Pak ya. Supaya kita dapat menang lawan setan, lawan iblis dan bala tentaranya. Maka kita harus tahu kelemahan agar kita dapat menutupinya dan menjabat, dapat menjaga diri. Misalnya lah kalau kita main tinju, ternyata kelemahan kita di perut. Kalau muka dipukul-pukuli pun macam sansak itu nggak nggak akan jatuh, nggak akan kaku. Tapi kalau perut dipukul sekali jatuh, maka double covernya bukan kayak gini, kayak gini pak. <laughs> ya kan? Nah, artinya orang yang dapat mengetahui titik lemahnya dia akan menang. Tapi nggak menyadari orang yang tidak menyadari kelemahannya dia akan kalah. Dia akan mudah ditaklukkan oleh musuhnya. Seberapa kuat sebab seberapa kuat pun dia, tapi kalau dia tidak tahu titik lemahnya dia akan kalah. Dan manusia itu punya kelemahan. Kelemahan yang sangat mendasar. Siapa yang tahu? Apa? Syahwat. Ada lagi yang lain? Hah? Kelemahannya di perutnya. <laughs> Ajib juga nggak ada. Kenapa Pak perutnya? Makan yang pada sebelah sakit perut. Oh, yang makan apa? Ya, sebenarnya ke kelemahan manusia yang paling mendasar adalah cinta. Cinta itulah kelemahan manusia. Dan setan mengetahui Setan itu seperti Iblis itu seperti mafia pak Tahu mafia? Kalau di Jepang ada Yakuza kan begitu ya. Kalau di Hong Kong apa mafia. Kalau di Jakarta kalau lagi namanya apa kan ada gangster, gangster kan begitu. Uh, mafia ini kerjanya sama seperti iblis. Ya, mafia kalau ingin menuntut balas dan menyakiti seseorang, bukan dengan menyiksa orang itu, tapi dia selidiki siapa yang paling dicintai oleh orang ini itu ada ceritanya itu kan mafia mafia di Italia ataupun dimanapun cara kerjanya pak dia lihat kalau dia ingin menyiksa dan rivalnya lah ya. ingin menyiksanya ingin membalasnya dia lihat dia sedikit orang ini siapa yang paling dicintai oh ternyata anaknya maka anaknya ini yang akan dihabisi disiksa dihabisi dia nggak nggak diapa-apain Nah, orang-orang yang dicintainya di dihabisi. Wah itu macam orang gila pak. Bayangkan saja kalau kita punya anak yang kita sayangi itu, itu yang diganggu, yang dihabisi bagaimana? Wah karuan itu kan begitu. Nah seperti itu kan Iblis juga seperti itu. Jadi dia lihat apa yang menjadi kecintaan orang ini. Dia masuk dari situ. Maka dari itu Cinta tidak bisa kita cabut dari hati kita Bisa Seganas-ganasnya, segarang-garangnya orang Preman yang paling ganas nah, Tidak pasti dia punya cinta ya kan? Gak bisa dicopot Gak bisa dihilangkan dari hati manusia Karena itu memang ada di dalam diri manusia cinta Sesuatu yang dia cintai Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal banat dan seterusnya Memang ditanamkan rasa cinta kepada anak, istri, kan begitu ya, kepada harta benda, ya kepada hewan ternak dan lain sebagainya yang dia miliki. Memang ada pada diri manusia. Tapi ini bisa jadi bumerang, senjata makan tuan. Dan setan membidiknya dari situ. Dari apa yang dia cintai. Karena kalau kita sudah menyintai sesuatu, konsekuensinya kita pasti takut kehilangannya. Takut berpisah darinya. Itu pasti. muslim. Maka seorang mukmin dia menjadikan cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain. Orang seperti inilah yang akan merasakan lezatnya iman kata Nabi ya, Tidak akan kita rasakan lezatnya iman Iman itu punya kita rasa Bukan makanan saja yang ada rasanya Iman juga ada rasanya Bagaimana kita merasakan lezatnya iman Yaitu ketika kita jadikan Allah dan Rasulnya Lebih kita cintai daripada selain keduanya Itu yang pertama Yang kedua Kita menyintai sesuatu Tidaklah kita menyintainya kecuali karena Allah Silakan cinta kepada anak, kepada istri, orang tua, siapapun yang kita cintai. Tapi jadikan cinta kita itu kepada mereka karena Allah. Niscaya kita tidak akan bisa dikalahkan oleh setan karena cinta kita kepada perkara-perkara itu. Tapi kalau cinta kita bukan karena Allah, berapa banyak orang yang akhirnya jatuh pada kemaksiatan, dosa dan sebagainya karena orang-orang yang dicintainya. Karena orang-orang yang dicintai Si istri tidak nutup aurat Kenapa? Karena suaminya mengatakan Nah Udahlah kamu jangan nutup aurat Jelek Si suami ya nggak sholat di masjid Kenapa? Karena ditahan oleh istrinya Suami korupsi kenapa? Karena demi istri, demi anak istri katanya. Nah demikian, karena cinta itu titik lemah. Hingga Inilah yang dimanfaatkan oleh setan pada diri manusia. Ada satu kisah di mana Umar berhijrah bersama Ayyash bin Abi Rabi'ah. Keduanya hijrah ke Madinah. Ternyata sesampainya di Madinah, pamannya Ayas yang bernama Abu Jahal itu menyusul Ayas kemana? Ke Madinah. Bayangkan Ayas ini sudah hijrah dia ke Madinah. Sudah selesai amal solehnya itu hijrah sampai ke Madinah, tapi setan tidak membiarkan. Dia pakai Abu Jahal menyusul Ayas ke Madinah. Sesampainya di Madinah, setan meminjam lisan Abu Jahal untuk menggoyahkan imannya Ayas, untuk merusak hijrahnya Ayas. Sesampainya di Madinah apa katanya kepada Ayas Nah inilah cara-cara mafia Wahai Ayas Ibumu di Mekah Bernazar dia, bersumpah dia Dia tidak akan menyisir rambutnya Dia tidak akan berteduh di bawah terik matahari Sampai kamu pulang ke Madinah Eh pulang ke Mekah Jadi Abu Jahal ini tahu Ayas ini sayang sama ibunya Cinta sama ibunya maka setan masuk melalui itu Melalui lisannya Abu Jahal Ya Dipaksa bagaimanapun Aisyah tidak akan pulang ke Mekah Tapi masuk melalui orang yang dicintainya Siapa? Ibunya Maka muncullah rasa kasihan Ayas kepada ibunya Padahal belum tentu benar ini beritanya ya. Muncul rasa kasihan Di dalam hati Ayas dia sangat cinta kepada ibunya Tapi ini sudah kadang hijrah ke Madinah Tuntutannya harus kembali ke Mekah Artinya batal hijrahnya Selesai hijrahnya Balik lagi ke Mekah Abu uh, Umar bin Khattab Teman hijrahnya berkata kepada Ayas Wahai Ayas Sebenarnya keinginan mereka itu adalah menggoyahkan imanmu Demi Allah Kalaulah kutu-kutu sudah menyakiti kepala ibumu, niscaya ibumu juga akan bersisir. Panas terik kota Mekah itu akan membuatnya berteduh. Jangan takut kamu. Tapi ayah sudah dipenuhi rasa iba kepada ibunya. Dia sangat cinta kepada ibunya. Akhirnya dia memenuhi permintaan Abu Jahal kembali ke Mekah. Sesampainya di tengah jalan ternyata memang betul ini jebakan Batman. Ya, Abu Jahal meringkus Ayas dan membawanya kembali ke Mekah. Sesampainya sampainya di Mekah ternyata ibunya nggak ada apa, nggak tidak eh, tidak apa namanya tidak tidak terjadi apa-apa atas ibunya. Ya, maka dia pun disiksa supaya kembali kepada agamanya yang lama. Demikian Fitri. Jadi ternyata memang cintalah yang menjadi titik lemah manusia. Di dalam kehidupan juga seperti itu cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan, cinta kepada orang-orang yang kita cintai, itu menjadi titik lemah kita. Yang kita tidak bisa kuasa apa-apa. Kalau hawa nafsu itu masih urusan kita dengan diri kita, bisa tahan selera kan begitu ya. Sebagai contoh Pak, kalau kita sakit, kita bisa menahan diri. Artinya apa? Aduh, saya sakit. Bagaimanapun sakitnya kita tahan, kan begitu ya. Kadang-kadang nikmat kita rasakan walaupun sakit, tapi begitu anak sakit, istri sakit, orang yang kita cintai sakit, waduh kita gak tahan. Ya, ikut sakit juga kita, Pak. Kadang-kadang sakit yang kita alami lebih sakit daripada sakit yang mereka cerita. Padahal yang sakit bukan kita, Pak. Tapi ini orang yang kita cintai. Nah, seorang mungkin tahu dia kedukun itu nggak nggak boleh, haram. Bagaimanapun sakitnya dia dia nggak akan datang ke dokter. Tapi begitu anaknya sakit nggak tega dia nggak tiba kan begitu ya. Akhirnya ya, dibisikkan lah, ah, sana ada pengobatan alternatif. Pergi juga dia ke dokter. Kenapa? Karena al-waladu majbanatun mabukhalatun mahzana. Anak itu bisa menjadi sebab seorang itu jadi penakut, bakhil dan sedih. Demikian teman-teman. Dari mana itu? Cinta, cinta titik lemah. Iya, titik lemah manusia. Maka nasib berbeda dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk Islam, ibunya mengancam. Nah, ini bukan isu lagi kalau tadi kan isu kan. Ayah dikabarkan ternyata enggak. Nah, ini ibunya langsung mengancam. Kalau tidak kembali kepada agama nenek moyangnya, maka ibunya akan mogok makan. Mogok makan. Ternyata ini bukan tertak sambal, Ini betul-betul ibunya betul-betul mogok makan, nggak makan nggak minum. Hingga orang-orang meletakkan kayu pada mulutnya supaya dia mau makan mau minum. Hingga dia kurus kering, kerontang, tinggal tulang, karena mogok makan. Tapi Ayas tidak peduli. Saat, Afwan, ah, ah, ah, saat, ya. saat tetap istiqomah Dia tidak bergeming dari pendiriannya Sampai-sampai ibunya mengatakan Biarlah orang-orang menyalahkanmu, mengutukmu, mencelamu karena kematianku Begitu kata ibunya Bayangkan kalau kita menghadapi masalah Saat ini juga sayang sama ibunya Siapa yang gak sayang sama ibunya Kan begitu ya Tapi kecintaan kepada ibunya ini karena Allah bukan karena hawa nafsu ya maka eh, eh, saat pun berkata kepada ibunya wahai ibuku ini perkataan yang ucapan yang masyhur di dalam sejarah ya dalam apa namanya dalam tarikh Wahai ibuku, kalaulah seandainya kamu punya sepuluh nyawa atau seratus nyawa, kemudian nyawa itu keluar satu persatu, niscaya tidak aku akan tinggalkan agama Muhammad sesaat Artinya ancaman itu tidak akan mempengaruhi iman. Jadi amat saat tetap istiqomah. Akhirnya ibunya nyerah. Berhenti mogok makan. Nah demikian kita demikian. Nah, Allah. Jadi saya tergagal Yang ingin meruntuhkan iman saat melalui cinta tadi. Ya, nah demikian dan demikian. Ma'asyur Muslimin Itulah titik lemah kita sebagai manusia yang perlu kita tutupi. Nah demikian yang manifestin. Yaitu dengan apa? Dengan menjadikan cinta kita kepada apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Nah demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.